Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ta'mir Masjid Agung Baitul Hakim yang memberikan kesempatan kepada kami selaku panitia dari Ma'had Nasrus Sunnah Madiun untuk menggunakan tempat ini masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Madiun dapat digunakan pada acara kita hari ini pengajian akbar dengan tema kedahsyatan ayat kursi yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Fadilatul Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala Wa matta'a bihayatih Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang sempurna di sisinya kepada para pengurus masjid, ta'mir masjid untuk senantiasa meramaikan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmiah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Ali Musri Hafizahullah yang di tengah-tengah kesibukan dan kegiatan beliau yang begitu padat beliau menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari sebagian ikhwan yang insya Allah haus dengan siraman ilmu dan sedikit profil dan biodata singkat dari al nama beliau adalah al Dr. Ali Musri Samjan Putra MA lahir di Padang tanggal 9 Januari 1972 Statusnya tentunya tidak jomblo lagi Sudah menikah dengan seorang istri dan memiliki lima orang anak Pendidikan beliau adalah menyelesaikan S1, S2 dan S3 di Islamic University of Medina Universitas Islam Medina S1 beliau adalah pada Fakultas Dakwah dan Usuluddin Sementara program pasca sarjana, magister dan doktoral diselesaikan pada jurusan akidah. Dan kegiatan beliau saat sekarang ini adalah selaku mudir atau direktur Ma'had Hali Imam Asy-Syafi'i Jember. Demikian profil singkat dari beliau dan mengingat waktu maka sepenuhnya kami serahkan kepada beliau dengan tetap memberikan himbauan sebelumnya kepada para hadirin hadirat agar menjaga ketenangan ketertiban selama kajian kita ini berlangsung kepada al-ustaz Dr. Ali Musri falyatafaddal mashkuran ma'jura insyaallah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu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 Ma'asyiral ikhwa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang sangat agung adalah nikmat iman. Berikutnya adalah nikmat ilmu dan nikmat sunnah. Betapa banyaknya saudara-saudara kita yang telah memeluk Islam tetapi mereka masih jauh mengenal ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ketika Allah memberikan kemauan dan membuka hati kita untuk belajar tentang Islam ini, ini merupakan suatu nikmat yang agung yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan adalah apabila Allah memberikan kepahaman, pengertian tentang agama kepadanya. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukanlah orang yang punya banyak harta atau orang yang tinggi pangkatnya atau orang yang banyak gelarnya, bukan, tetapi orang yang baik kata Allah, kata Rasulullah SAW apabila Allah memberikan kepada orang tadi al-fiqhu fid din yaitu paham tentang agama. Kenapa? Karena dengan agamalah manusia ini akan bisa hidup tentram, damai, sejahtera, aman, sentosa. Kalau seandainya manusia ini tentram dengan harta, tentulah Allah akan mengutus para rasul dan anbiya dengan membawa harta, emas dan perak. Tetapi Allah mengutus ambia dan para rasul adalah untuk membahagiakan manusia dengan membawa ajaran agama. Karena ajaran agama lah yang akan membimbing seseorang tadi dalam segala kondisi, apa dia sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, orang berpangkat, orang rendahan, rakyat biasa, penguasa, ulama, dimanapun posisinya, dia akan berbuat akan bertindak sesuai dengan arahan dan tuntunan agamanya. Dengan adanya hal ini terjadilah saling ini um, memberi atau memberikan suatu masukan uh, sehingga tidak terjadi saling benturan antara rakyat dengan penguasa, ulama dengan penguasa, antara rakyat sama rakyat apabila mereka berpedoman kepada agama mereka. Maaf ini sering ini kelemahan ustadz ini adalah berbicaranya cepat. Memang di mana-mana sering koreksi para jamaah biasanya bicaranya sangat cepat ustadz ini. Mudah-mudahan kali ini kita berusaha ya agak pelan ya. Memang terima kasih banyak atas ingatan yang diberikan agar bicaranya agak lambat. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha berkorban bersama para sahabat beliau demi sampainya ajaran Islam ini kepada kita. Sehingga berkat perjuangan para sahabat ya bersama Rasulullah SAW kita mengenal Islam pada hari ini. Oleh sebab itu sepantasnya kita ya senantiasa mendoakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li akhayna alladzina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kita mendoakan para ulama-ulama yang telah berjasa menyampaikan dan berjuang menegakkan Islam ini sangat celakalah orang-orang yang menghina bahkan mencelah para sahabat ya maka kita karena sahabat ialah ya, karena perjuangan para sahabatlah kita dapat merasakan Islam pada hari ini kemudian terima kasih banyak para ikhwan yang telah berpartisipasi berusaha berkorban baik tenaga pemikiran demi terlaksana acara ini dan diberikannya kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan para ikhwan pada hari ini atau para kaum muslimin dan kaum muslimat pada hari ini. Berikutnya terima kasih juga kepada takmir masjid ini Baitul Harim ah, Hakim Madiun ya moga Allah membalas jasa mereka dan memberikan senantiasa memberi peluang-peluang untuk tersebarnya dakwah sunnah di tengah kaum muslimin ya bahwa kita semua berusaha menyampaikan ajaran Islam ini kepada kaum muslimin dengan setidak-tidaknya memberikan, mendorong ini atau memfasilitasi apa yang eh, atau demi tersebarnya dakwah Islam ini. Ini adalah wa ta'awun albirri taqwa. Perintah Allah kita untuk saling memberikan kontribusi, masukan apa yang kita mampu maka kita wajib untuk menyampaikan Islam itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Minimal adalah menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mengajarkan sunnah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ayat kursi. Ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Ayat kursi ini telah dikupas oleh Syekhuna di antara diterangkan oleh Syekh kita yaitu Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Beliau ini profesor doktor ini di guru besar akidah di Universitas Lemadina Di samping itu boleh juga mengajar di Masjid Nabawi pada musim Ramadan, haji dan pada musim liburan. Beliau ini adalah anak seorang muhadith kota Madinah yaitu Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Dan kita belajar dengan beliau dan beliau menulis kitab ini Kemudian beliau meminta diterjemahkan kepada kami sendiri alhamdulillah telah siap diterjemahkan dan beliau eh, meminta supaya diterjemahkan dan kitab-kitab beliau pada umumnya tidak boleh diterjemahkan kecuali oleh orang-orang yang beliau percaya. Jadi kitab beliau ini tidak boleh diterjemahkan oleh sembarang orang dan demikian pula kitab orang tua beliau. Seperti kitab yang kita terjemahkan Rifkan al-Sunnah itu kita sendiri langsung minta izin dari Syekh Abdul Muhsin. Karena banyak sekarang buku-buku terjemahan ditulis oleh tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah tetapi terjemahannya banyak yang keliru ya kadang-kadang terjemahannya demi mengejar apa namanya omset tidak memperhatikan bahasa dan kebenarannya oleh sebab itu perlu kita hati-hati juga dalam melihat terjemahan-terjemahan sekarang ini karena kami sendiri sering mendapatkan ya buku-buku terjemahan yang kadang-kadang terjemahannya tidak tepat, tidak benar terjemahannya. Ya. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan untuk menerjemahkan kitab ini. Kitab ini sangat agung sekali, eh, sangat apa bagus sekali ketika mengupas ayat kursi ini. Itu sedikit tentang penulisnya adalah beliau guru besar di eh, Universitas Islam Madinah dan ma'ruf di kalangan para ulama beliau ini. Dan beliau telah memiliki karya yang begitu banyak dalam kitab pembahasan akidah. Darah kitab kecil ini adalah ayatul kursi. Biasanya kitab ini nggak boleh diperjualbelikan oleh beliau. Termasuk terjemahan yang kita terjemah itu sebetulnya beliau pertama tidak boleh di dijualbelikan. Tapi karena apa yang beliau dicetak di Saudi tidak sampai ke Indonesia, lalu sebagian ikhwan berkebijakan ini ongkos cetaknya yang diambil supaya sampai faedah kepada yang lainnya ayat kursi pertama Syekh di sini mengungkapkan tentang yaitu keutamaan ayat kursi. Di samping juga keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa sahabat menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi ini? Syekh memulai kitabnya ini da alhamdulillah Alhamdulillahil Ali Al-Azim Al-Kabir Al-Muta'al Beliau tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah Karena para ulama menyebutkan Disunahkan khutbatul haja itu apabila dalam pembicaraan, tidak dalam bentuk tu tulisan. Oleh sebab itu kebanyakan para ulama tidak memulai kitab mereka dengan khutbatul haja karena ulama menyebutkan sunnah khutbatul haja adalah ketika menyampaikan muhadarah. Tapi sebagian lain mengatakan tidak mengapa dimulai dengan khutbatul haja. Ya, karena Rasulullah SAW termasuk di dalam menulis apa Eh, apa namanya termasuk mengikuti sunnah katanya apabila dimulai khutbatul hajah. Tapi ini tidak dapat pelanggaran sunnah tidak. Khutbatul hajah adalah yang dianjurkan. Tapi tidak mesti juga apakah mubtadi, apakah sesat orang yang tidak memulai buku atau khutbah dan khutbatul hajah tidak. Ini perlu ditekankan karena sebagian menilai ada kejadian ketika khotib tidak memulai khutbahnya khutbatul idnya dengan khutbatul hajah ada yang lari dari medan sholat id itu ini nggak paham karena hukum khutbatul hajah kita dudukkan adalah sun sunnah bukan wajib perlu ketahui bahkan kebanyakan para imam-imam khutbah jarang memulai khutbahnya boleh memulai tapi memang afdol dimulai dengan khutbatul hajah tetapi tidak merusak nilai khutbah apabila tidak mulai dengan khutbatul ha hajah ini perlu dipahami karena ada kejadian di suatu tempat ketika khutib tidak mulai dengan khutbatul hajah mereka lari dari mendengarkan khutbah tersebut katanya tidak mengikuti sunnah kemudian beliau menyebutkan ini adalah risalah yang ringkas kalimat-kalimat yang singkat menerangkan tentang keagungan ayat kursi dalam kitab Allah dan menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalamnya dari barahin al-azimah, keterangan-keterangan yang sangat agung, dalil-dalil yang terang dan hujah-hujah yang jelas tentang keesaan Allah bil jalal wal kamal wal azamah dengan keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah. Bahwa Allah itu sempurna dalam keagungannya, dalam kebesarannya, dalam kesempurnaannya. Wa annahu subhana la robba siwahu. Tiada rob selainnya. Wala ma'budah bihaqin illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali dia. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu. Kemudian beliau sebutkan ayat kursi setelah itu setelah menyebutkan fahazil ayat mubarakah laha sya'nun 'azimun wa qadarun rafi'un. Ayat yang mulia ini yang penuh berkah ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Ini kedudukan kemuliaan yang sangat tinggi. hiya a'zamu ayat eh, ayil quran sya'nan karena ayat ini adalah ayat yang sangat agung sekali wa afdaluha qadran dan paling utama wa arfa'uha makana dan paling tinggi kedudukannya walaysa fil quran ayatun tidak ada dalam Al-Qur'an satu ayat pun a'zama minha lebih agung dari ayat kursi ini kemudian waqad sahal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah telah datang dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa dia ini adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran sebagaimana dalam hadis yang diwakilkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab kenapa hadis ini diwakilkan Ubay bin Ka'ab kita tahu sendiri bahwa Ubay bin Ka'ab salah satu kurra di masa Rasulullah SAW ini Ubay bin Ka'ab sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan di masa hidup Rasulullah SAW jadi ahadu kurra yang masyhur di masa Rasulullah SAW Bahkan di antara keutamaan nanti akan disebutkan oleh pengarang nanti pada berikutnya Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk mengajarkan kiroah kepada Ubay bin Kaab. Keutamaan sahabat ini. Dalam hadis yang mulia ini mari kita dengarkan tentang keutamaan ayat kursi ini. Ya. Pertama hadis ini akan Imam Muslim dari Ubay bin Kaab. Qala qala Rasulullah SAW yang mana Ubay bin Ka'ab ini bertanya berkata uh, Rasulullah SAW berkata Ubay bin Ka'ab berkata bersabda Rasulullah SAW ya Abal Munzir wahai Bapak Munzir maksudnya begitu Abal Munzir ini kunia dari siapa Ubay bin Ka'ab bin Ka'ab ini kadang-kadang sahabat ketika hadis itu menyangkut menunjukkan keutamaan dia dia menyebutkan kunia kadang-kadang ya Terdapat dalam beberapa hadis memang seperti hadis yang menceritakan tentang 10 orang yang masuk surga. Rawi termasuk orang yang termasuk ke dalam 10 orang itu tapi dia meriwayatkan hadis dia katakan disebutkan nama kunianya bukan nama dia agar dia tidak terasa ujub dalam dirinya. Subhanallah, ini adab para sahabat. Jadi di sini katakan ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir. Ya, padahal yang maksud Abal Munzir ini siapa? Ubay Ubay bin Ka'ab sendiri. Kemudian Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Kata Rasulullah bertanya, "Wahai Abal Munzir, ini, apakah engkau tahu ayat yang dari kitab Allah yang bersamamu yang yang engkau hafal yang paling agung?" Ayat yang paling agung yang engkau hafal itu maksudnya pertanyaannya. Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adabnya sahabat ketika dia sahabat belum tahu jawabannya, mereka menjawabkan Allah wa rasuluhu Ditanya kali keduanya oleh Rasulullah SAW, Abal, ya Abal Munzir, wahai ini Abal Munzir, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam dari kitab Allah bersamamu, maksudnya yang engkau hafal? Lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab ini, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azhim Ketika Ubay bin Ka'ab menjawab dengan jawaban yang benar, apa dalil jawaban itu benar? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan selamat kepada Ubay bin Ka'ab. akallah ilman. Abal Munzir. Wallahi lihani akal ilmu eh, ya, Abal Munzir. Abal Munzir. Ini demi Allah. Sungguh selamat atas ilmu ini wahai Abal Munzir. Jadi jawabannya dicocokkan keselamatan oleh Rasulullah SAW karena jawabannya te tepat. Hadis ini beberapa faedah menunjukkan. Pertama, keutamaan Ubay bin Kaab yang mana dia salah seorang kuro. Kedua, dia juga orang yang ditanya tentang ayat ini mampu menjawab jawabannya tepat memilih dari 6000 ayat lebih tapi pilihannya tepat. Jawabannya bukan pula ada senggang waktu artinya umpamanya pulang dulu dia ke rumah dibuka dulu Al-Qur'an di enggak. Tetapi jawabannya berapa? Langsung hanya dengan pertanyaan kedua kali langsung dijawab oleh Bibi Ka'ab dengan jawaban yang tepat. Ini menunjukkan apa? Tingginya ilmu sahabat dalam Al-Qur'an. Menunjukkan juga bahwa sahabat menghafal Al-Qur'an bukan sekedar hafal, tetapi juga apa? memahami sehingga dia mampu menebak ayat yang paling besar dalam Al-Qur'an itu, ayat paling agung. Kenapa dia menunjuk memilih ayat ini? Karena isi ayat ini menurutnya mengandung dalil-dalil tauhid yang sangat banyak sekali. Satu ayat tapi tersimpul di dalamnya dalil-dalil keesaan Allah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah sangat kompleks dan banyak sekali. Di sini dapat lagi faedah disebutkan dalam mu'alif begitu besarnya kedudukan tauhid dalam diri para sahabat. Sehingga yang dipilih oleh Ubay bin Ka'ab bukan ayat yang bercerita tentang hukum, bukan ayat yang bercerita tentang hari kiamat, bukan ayat yang bercerita tentang kisah-kisah, bukan ayat yang bercerita tentang adab-adab, tetapi ayat yang berbicara tentang tauhid. Ini apa kita tunjukkan? Menunjukkan ini bahwa nilai tauhid dalam diri sahabat adalah menduduki kedudukan yang sangat ting tinggi. Sehingga saat ditanya tentang ayat yang paling mulia, yang paling agung, disebutkanlah ayat yang paling banyak menyebutkan dalil-dalil tauhid, yaitu ayat kursi. Jadi berapa faedah Ubay bin Ka'ab adalah faqih. Ketika dia mampu menjawab dalam satu kesempatan itu, bukan pulang dulu dia. Kita ingat ini jawaban di ini diambil dari berapa? Kan bukan 200 ayat, tapi 6000 lebih ayat Al-Qur'an mampu dipilih satu ayat oleh Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan apa? Kita katakan tadi pahamnya Ubay bin Ka'ab tentang Al-Qur'an, berilmunya para sahabat tentang Al-Qur'an. Oleh itu disebutkan oleh ini Ibnu Abbas lainnya, ini juga dari murid beliau ini Mujahid mengatakan bahwa dia bertanya Ibnu Abbas, "As'aluku fi kulli ayat." Ma tajawazun al-Qur'an. Asyara ayat ini hatta yas'alu ma min minal ilmi wal amal. Jadi enggak lebih dari 10 ayat mereka itu menghafal kecuali telah ya mantap pemahamannya tentang ilmu dan amal yang terdapat dalam Al-Qur'an itu. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita dalam menghafal Al-Qur'an bukan hafalnya yang terpenting juga, tapi adalah mengambil apa? ilmu dan amal ini yang dimaksud bukan hanya sekedar menghafal kemudian di sini mualif menyebutkan di antara bukti keindahan pemahaman Ubay bin Ka'ab adalah ketika dia ditanya oleh Rasulullah SAW dia mencari ayat yang paling ikhlas menerangkan tentang tauhid dalam Al-Qur'an serta menyebutkan dalil-dalil tentang tauhid itu sendiri bahwa Allah yang berhak diibadati satu-satunya. Kemudian Malik menyebutkan, engkau boleh bayangkan, walaka anta ta'ammal. Huna litudrika kamal hadal fiqih ana ubay. Ini. Bagaimana agar engkau tahu bagaimana kedalaman kedalaman ilmu Ubay bin Ka'ab ini kata Syekh di sini. Ana Ubay lam yakhtar hazil ayat min ini asyara ayatin. Jadi Ubay memilih ayat ini tidak di antara 10 ayat bukan juga di antara ratusan, tapi enam ribu lebih ayat Al-Qur'an dipilih satu ayat dalam waktu berapa detik saja. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas menurut ilmu Ubay bin Ka'ab ketika dia menghafal Al-Qur'an pemahamannya di dalamnya Al-Qur'an itu ini ayat sangat istimewa menurut dia sehingga dia tepat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian yang mana Ubay bin Ka'ab ini adalah Sayyidul Qura. mak mana Sayyidul Qura? Sayyidul Qura artinya adalah apa? Penghafal yang u, ulung, penghafal Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW. Di sini juga dapat kita mengambil faedah bantahan bagi orang-orang gitu, orang-orang Syiah mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang tidak asli lagi kata mereka. Padahal Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dijaga oleh Allah. Di masa Rasulullah SAW telah hafal bukan banyak sahabat yang hafal, mulai dari khulafa Ar-Raba'ah hafal Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini asli sampai kepada kita. Di antara yang hafal itu Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang telah mengumpulkan Al-Qur'an di masa hidup Rasulullah SAW dia hafal semua Al-Qur'an Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian dia juga me menstorkan apa mengujikan hafalan itu kepada Rasulullah SAW sehingga dia telah menghafal dari Rasulullah SAW ilman mubarakan, ilmu yang penuh berkah. Wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Dan dia ini adalah termasuk orang yang sangat apa namanya? antusias dalam mencari ilmu dan dalam ber beramal. Jadi sahabat dahulu tidak ilmu saja, tapi juga ber beramal. Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab ini sebenarnya riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW qala li Ubay yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, Inna Allah amarani an akra alaika. Bahwa Allah menyuruh saya, kata Rasulullah SAW, untuk membacakan kepada engkau Al-Quran ini. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, Qal, Ubay bin Ka'ab berkata, Allah samani laka? Ubay bin Ka'ab bertanya, Allah menyebut namaku kepada namaku kepada engkau ya Rasulullah? Allah menyebut namaku Ubay dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Betulkah Allah menyebutkan namaku kepada engkau ya Rasulullah? Ini apa, menunjukkan apa? Keutamaan oh, Ubay sehingga disebut namanya oleh Allah. Kita sekarang disebut presiden saja namanya sudah bangga-banget ya kan? Ini Allah Rabbul Jalal menyebut nama Ubay apa tidak senang? Disuruh lagi Rasulullah SAW untuk membacakan, mengajarkan Al-Quran kepadanya keutamaan lagi. Lalu kata Rasulullah SAW menjawab ini kata Rasulullah Allah sama kali, sama kali kata Rasulullah iya Allah yang menyebut namamu kepadaku kata kata Rasulullah SAW ketika Ubaid bertanya lalu Ubaid pajala Ubaid ya beki subhanallah ketika Ubaid setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW bahwa Allah menyebut namamu kepadaku Ubaid menangis menangis. Ya, ini menunjukkan keutamaan Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah. Di antara sahabat yang disebut namanya oleh Allah lagi adalah Khadijah. Ya kan? Kemudian disuruh Rasulullah SAW membacakan Al-Quran mengajar Ubay kiroa membacakan Al-Quran. Ini keutamaan lagi perintah dari Allah mengajar kepada Ubay. Keutamaan bagi Ubay bin Ka'ab ini. Itu sedikit tentang rawi hadis yang meriwayatkan tentang hadis keutamaan ayat kursi ini. Kemudian nih, kemudian bisa engkau bayangkan juga kata mualif di sini bisa Anda bayangkan juga atau kamu bayangkan juga bagaimana ubay dalam menjawab ini tentang menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu ubay ini, ya tingginya ilmu ubay ini bahwa jawabannya ini tidak memiliki zaman yang panjang. Bukan setengah hari baru dijawab oleh dia pulang ke rumah dulu dibaca dulu semua Al-Qur'an enggak atau satu hari dua hari enggak tapi hanya berapa detik saja langsung dijawab atau berapa menit langsung dijawab oleh Ubay ini menunjukkan keistimewaan ilmu Ubay bin Ka'ab kemudian juga kenapa Ubay memilih ayat ini tadi kita sebutkan dia pilih karena ayat ini adalah sangat kompleks dalam menyebutkan dalil-dalil tauhid di sini dapat menunjukkan tingginya kedudukan tauhid dalam diri sahabat karena tauhid adalah landasan dakwah seluruh para ambia. Tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selama di Mekah 13 tahun itu hanya mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. 13 tahun dibandingkan lama beliau di Madinah hanya 10 tahun baru dalam waktu 10 tahun turun hukum-hukum salat, zakat, puasa dan haji, jihad dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri seseorang. Dan sangat kelirunya orang yang tidak memulai dakwah mereka dengan tauhid. Karena bagaimanapun indahnya akhlak seseorang, banyaknya amalan seseorang tidak dilandaskan kepada tauhid, amalan tersebut habaan manthurah adalah bagikan debu yang berter terbangan Gak ada artinya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pertama sekali menanamkan nilai tauhid ini kepada kaum muslimin, eh, kepada orang-orang jahiliyah pertama sekali. Oleh sebab itu ditanyakan kepada Aisyah apa ayat-ayat yang pertama sekali turun. Jadi oleh sebab itu di, di Mekah itu orang berzina, minum khamar, mencuri, macam-macam maksiat. Tapi Rasulullah SAW lalu memulai menjalankan hukum-hukum yang dilarang ini. Tapi yang pertama dimulai apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu kata Rasulullah SAW. Hanya kalimat ini diminta. Oleh sebab itu Aisyah mengatakan surat awal yang turunnya kisar mufassal, surat-surat pendek. Kita kalau kelihatan kisar mufassal itu sebagian ulama mengatakan mulai dari surat Qaf sampai An-Nas yang bercerita tentang hari kiamat dan tauhid. Tentang azab dan iqab dan surga dan neraka. kalau seandainya kata Aisyah di, di Mekah dikatakan oleh Rasulullah SAW utruku zina laqalu lan natruk